Jadi jannah itu dikatakan ya, surga dikatakan jannah karena di dalamnya banyak pohon-pohon yang indah, banyak sekali pohon-pohon. Ya, maka dalam sebuah hadis Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwasanya ya tanaman surga itu ya ditanam dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah SAW ketika Mi'raj. bahasanya surga itu ya banyak pohon-pohon dan ditanam ditanami dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah maka barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim maka Allah akan tanamkan pohon di surga jadi dikatakan jannah karena banyak pohon rindang akhirnya tertutup Surga itu dengan pohon-pohon yang sangat banyak dan rindang dan indah dikatakan jannah. Kata para ulama dari dikata bustan yaitu taman yang banyak pohonnya. Kemudian dikatakan jannah karena dari dari dari kata kata jannah itu terdiri dari huruf ja kemudian nun. Setiap huruf dalam Arab yang ada jim dan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Seperti janin tersembunyi di dalam perut. Kemudian seperti jin tersembunyi tidak bisa dilihat oleh mata dan panca indera. Seperti jannah tidak terlihat, memang sekarang tidak terlihat, tersembunyi. Ya. Disebut ma la ain ra'at wala udunan sami'at wala la khatara wa min qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati seseorang itulah jannah masih tersembunyi tapi yang bisa melihat para nabi sudah nabi kita yang mulia sallallahu salam sudah melihat surga itu karena jannah ya janin jin jannah wal uh, junnah atau dikatakan uh, eh, tamin ya. nah itu katakan jannah dan kalau secara istilah itu surga atau jannah atau surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan puncaknya seluruh kenikmatan sudah di surga itu puncaknya kenikmatan Pak kesenangan kenikmatan kebahagiaan semua itu ada di surga di tempat abadi kebadian, di mana tempat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang taat kepadanya dan kepada rasulnya itu orang bertakwa Uiddat lil muttaqin dalam surat Al-Baqarah disediakan surga itu untuk orang-orang bertakwa itu kampung keabadian ya kampung kebahagiaan sudah itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa dan kenapa tujuannya kita membahas surga Pak ya supaya kita tidak uh, lalai dalam menghadapi kehidupan dunia ini khususnya kita di Qatar ya melihat betapa dunia ini sudah ayo e, hijau ke dunia yang bisa melupakan kita kepada akhirat maka perlu kita membahas dengan surga bahwasanya kehidupan dunia ini yang penuh dengan kenikmatan dengan penuh eh, apa dunia yang penuh dengan eh, apa namanya kenikmatan gemerlapan ini sesungguhnya bisa melupakan seseorang dari kampung akhirat dan bisa melupakan dari kampung yang abadi yaitu surga maka perlu kita membahas tentang hadis-hadis dari Al-Qur'an juga mengenai tentang sifat surga ya supaya kita sadar bahwasanya hidup yang abadi bukan di dunia dunia tidak ada apa-apanya ya dan juga apa namanya kita uh, supaya bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menatap kampung akhirat jadi segalanya kita meniatkan untuk akhirat ya tidak lalai uh, dengan kehidupan dunia dan yang lainnya kemudian juga apa namanya <clears throat> Dan perlu diketahui bahwasanya ini untuk membahas apa namanya mengulas eh, pembahasan pertama bahwasanya orang-orang yang ya masuk ke dalam surga <clears throat> itu akan mendapatkan kebahagiaan yang terus-menerus tidak akan terputus kesenangan yang terus abadi ya dan di surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan kalau orang masuk surga maka tidak akan binasa di dalamnya maka dia akan selalu selalu uh, muda, tidak akan tertimpa tua. Dan juga pakaiannya tidak tidak akan usang, akan terus pakaiannya bagus dan baru. Ya, dan juga akan terus-menerus sehat, tidak pernah tidak akan pernah tertimpa sakit dan juga tidak akan tertimpa ketuaan, maksudnya tidak akan tertimpa pikun. Ya, selamanya dia dalam badan muda dan yahya fala yamut abadan dan di surga orang-orang itu akan selalu hidup selama-lamanya tidak akan mengalami kematian ya dan eh, orang-orang uh, uh, yang masuk surga itu umurnya adalah sekitar makhul disebutkan makhulun makhulun itu alkohol dalam bahasa Arab adalah umur sekitar 33 tahun seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang yang masuk surga nanti umurnya itu sekitar 33 tahun. Kenapa Pak di sini? Ini dalam hadis sebutkan nanti dalam Al-Bazar. Jadi uh, umur 33 ini waktu di mana puncaknya apa pemuda kuat ya, kegantengannya sudah muncul. Jadi ya, umur 30 itu Pak sampai umur 50. Ini masa di mana masih kuat, masih aktivitasnya segalanya Nah, maka orang penduduk surga itu rata-rata umurnya bagi 33 tahun. Ya, lagi masa-masa kuatnya. Jadi akan selalu akan selalu kuat sampai tidak akan ada apa namanya? batasnya selama-lamanya. Allah alam bisawab. Dan perlu diyakini bahwasanya oleh ahlu sunnah wal jamaah ya kaum muslimin khususnya ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya surga yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh Rasulullah saw dalam hadisnya yang suci bahwasanya surga itu sudah ada sekarang al jannatu al an mawjudah sudah Allah siapkan ini akidah al-sunnah perlu diketahui kalau ditanya surga sekarang ada ada ya dan Allah Subhanahu wa taala siapkan surga itu ya untuk uh, ahlinya untuk uh, apa namanya hamba-hambanya yang berhak mendapatkan surga orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sudah di dalamnya sungai-sungai mengalir kemudian juga buah-buahnya sudah ranum apa namanya sudah muncul ya eh, kemudian juga sudah dihias di dalamnya surga-surga kemudian juga tempat-tempat yang tinggi ya maka barang siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan meninggal dunia tidak akan binasa dan yang pernah melihat tentang surga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat surga dengan mata telanjang, dengan mata kepalanya sendiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga. Ketika itu beliau mengatakan, ternyata aku lihat, aku masuk ke dalam surga dan aku apa uh, raba, aku aku apa namanya pegang ternyata pasirnya itu kerikilnya dari mutiara dan tanahnya itu dari minyak wangi misik kasturi masya Allah kemudian aku lihat penduduk surga itu adalah kebanyakan orang-orang miskin aku lihat penduduk surga itu kebanyakan orang-orang miskin kata Rasulullah SAW eh, kemudian juga Rasulullah SAW pernah eh, dilihatkan surga ketika sholat gerhana matahari di zaman beliau Ketika Rasul mengimami para sahabat ketika sholat gerhana maka dilihatkan surga. Maka Rasul ingin mengambil buah-buahnya. Maka Rasul maju ke depan. Ya, itu. Kemudian juga ya ini ini dalil-dalil menunjukkan tentang adanya surga. Rasul saw pernah memberi kabar gembira kepada sebagian para sahabat yang meninggal di medan tempur, di medan perang. Dia mengatakan si fulan di surga, si fulan di surga, si fulan di surga. Apa yang di surga? Ruhnya. Karena ruhnya orang-orang mati bisa berilah itu disimpan di bawah sangkar, di sangkar yang yang ada di bawah arsy Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang dari emas bergelantungan. Nanti si ruhnya itu disimpan di burung hijau surga. Maka setiap petang pagi itu akan mengintari surga. Jadi belum ke surga tapi sudah merasakan buah surga, makanan surga. Dia bebas terbang maka dia kembali lagi ke sangkarnya di bawah, di bawah arsy Rahman maka ketika datang siapakah yang bisa menyampaikan kabar gembira ini ya Allah maka jika seandainya aku ini apa eh, bisa kembali aku akan mengatakan apa aku ingin lagi apa eh, meninggal 100 kali fisabilillah karena betapa agungnya betapa hebatnya apa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Rasul pernah memberi kabar sebulan di surga seperti contoh dalam hadis Ja'far bin Ali bin ah, Ja'far bin Abi Thalib e, diberikan sayap di surga karena beliau di perang Yarmuk itu kan e, tangannya putus. Maka Rasulullah aku melihat Ja'far itu terbang mengintari surga dengan sayapnya. Allah berikan sayap di surga. Nah, itu kemudian hadis-hadis yang lainnya tentang para sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dan juga Rasulullah SAW pernah diantar oleh Jibril alaihissalam sampai Sidratul Muntaha sampai di sana melihat Sidratul Muntaha kemudian di, di, di, di sampingnya itu Jannatul Ma'wa. Rasul melihat Jannatul Ma'wa itu salah satu surga. Nah, ya Rasul melihat beserta Jibril ditunjukkan itu Jannatul Ma'wa, itu surga Al-Ma'wa ya. Eh, ketika Mi'raj. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga langsung masuk dan melihat ternyata kerikilnya itu adalah lu-lu. Lu-lu. Itu mutiara kerikilnya Rasul langsung pegang ternyata mutiara dan waturabuha al-misk dan tanahnya itu adalah minyak kasturi yang sangat wangi. Tanahnya minyak kasturi, Pak, yang sangat wangi. Masya Allah. Dan juga eh, apa namanya? Rasul pernah melihat orang yang yang, yang masuk ke dalam surga karena gara-gara dia menghilangkan gangguan atau menebang pohon yang menghalangi kaum mukminin kaum muslimin yang berjalan apa di, eh, di sebuah jalan ya, orang itu menyingkirkannya maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih aku melihat dia berguling-guling atau dia apa oh, di surga berjalan atau berguling-guling di surga dalam hadisnya kan di sini ya taqallabuna fiha bolak-balik bolak di surga nah ini ini gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah tentang gambaran orang-orang di surga nanti kemudian surga ya isi surga dan yang lainnya Allah alam bisawab jadi intinya Eh, sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita harus meyakini surga itu sudah ada sekarang dan ini keyakinan eh, ahlu sunnah wal jamaah ya salafiyun sebagai akidah yang sahih di mana ya di sini sebutkan juga landasannya dalam uh, akidah tohawiyah ini ya disebutkan Syekh Tohawi menyebutkan ya dalam akidah tohawiyah Neraka dan surga keduanya merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keduanya tidak akan rusak dan tidak akan binasa untuk selamanya. Allah telah menciptakan keduanya sebelum menciptakan makhluk yang lain. Nah, ini akidah Allah. Allah menciptakan calon penghuni bagi keduanya jika orang dikehendaki Allah masuk surga, maka itu merupakan karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan jika seorang dikehendaki masuk neraka, maka itu merupakan merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata e, Imam Tahawi mengatakan Allah menciptakan keduanya, ya surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk yang lain. Sudah ada sekarang. Nah, ini. Kemudian juga berkata Syekh Muhammad bin Muhammad bin Abi Al-Iz Al-Hanafi Beliau menyebutkan, maka sesungguhnya ahlu sunnah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk sesuatu yang diciptakan dan sudah ada pada saat sekarang. Masyarakat ahlu sunnah masih senantiasa berpegang atas paham itu tentang surga sudah ada hingga dikejutkan atau hingga datangnya firqah yang sesat yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari paham di atas. Karena paham Mu'tazilah dan Qadariyah mengatakan surga belum ada, nanti diciptakannya ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat datang baru surga diciptakan. Nah, ini pemahaman yang menyesatkan. Hati-hati ini bisa terindusi ada di, di di kalangan masyarakat. Pemahaman mengatakan surga itu belum ada, nanti diciptakan hari kiamat. Nah, ini pemahaman yang salah. Ini sudah ada sekarang. Kemudian juga Syekh At-Tahawi mengungkapkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tentang keberadaan adanya surga sekarang itu sudah ada. Di antaranya dalam surat Ali Imran 133 ini dalil tentang sudah adanya surga sekarang. Ini harus diimani, Pak. Jadi orang ketika membahas surga harus katakan surga itu sudah ada, bukan sesuatu yang hayalan bukan sesuatu yang belum ada. Ada sudah ada sekarang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang yang yang yang jelas menunjukkan tentang adanya surga sekarang ya, sudah diciptakan. Qala Allah taala uhiddat lil muttaqin, surat Ali Imran 133. Ya, kami sediakan ya Surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, saya sediakan kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan surga bagi orang yang bertakwa, ya. Sebutkan di sini kata-kata Uiddat, kata Ibnu Jarir dikatakan Uiddat ya, yaitu surga ini menunjukkan bahwasanya, bahwasanya surga itu sudah ada sekarang, sudah disiapkan ya sesuai dengan firman Allah iddat kata Ibnu Jarir iddat itu sesuatu yang sudah disediakan dan tinggal memasukinya itu ya dalilnya bahwasanya surga itu sudah ada dan surga itu seluas langit dan bumi langit yang tujuh dan bumi yang tujuh lebih luas lagi diciptakan atau disediakan ya iddat disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang mereka yang di mana mereka selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mereka tidak pernah melampaui batas-batasan yang sudah ditetapkan Allah tidak pernah melampaui, melampaui atau apa uh, ya tidak pernah mereka melampaui batasan-batasan hudud yang telah Allah tetapkan dan tidak pernah mereka mengurangi kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka tidak pernah mereka mengurangi kewajiban melalaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Nah ini ya, ini uh, apa? dalil di mana surga sudah ada dalam surat Ali Imran 133 Mu'idat lil muttaqin. Kalau dalil uh, lengkapnya kan kalau Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian ya kepada ampunan Allah, ampunan Tuhan kalian dan bersegeralah kalian kepada surganya yang luasnya itu ya seluas langit dan bumi. Dalam bahasa Arab dikatakan arduha, ini baru lebarnya, Pak. Ini dalam sebuah tafsir tuha samawati wal ard ini baru lebarnya. Apalagi panjangnya, lebarnya itu selebar apa seluas langit yang tujuh dan bumi. Ah, belum panjangnya waktu sangat luas sekali surga itu bagi siapa uiddat lil mutakin kami sediakan surga itu bagi orang-orang bertakwa nah ini berkata Ibnu Jarir dalam uh, tafsirnya ah, At-Tabari kemudian juga dalam ayat dalam surat Al-Hadid ayat 21 Pak lihat tentang keberadaan adanya surga. Qala Allah Ta'ala uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, uiddat lagi. Allah Allah sediakan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, Ibnu Katsir Rasulullah taala mengatakan wal jannatu wan nar mawjudatani al-an. Nah, ini bahwasanya surga dan neraka keduanya sudah ada sekarang sudah Allah ciptakan mu'tad eh, mu'tadatani li ashabihima keduanya sudah disediakan sudah tercipta ya untuk ahlinya untuk penghuninya sudah disediakan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW mutawatir Pak khabarnya ya sudah mutawatir sudah sahih inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya yang dimana mereka selalu berpegang teguh dengan keyakinan ini ahlu sunnah mereka ahlu sunnah ya ini ya, mereka berkeyakinan tentang akidah ini sampai hari kiamat ya berbeda dengan orang-orang yang menyangka bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan yaitu kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah dan mereka itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ya, jadi kalau ada yang berpendapat surga dan neraka belum diciptakan mereka bersandar kepada hadis-hadis yang lemah dan bahkan tidak ada dasar dalil sedikit pun kata Ibnu Katsir ya padahal tentang keberadaan surga itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis sahih khususnya sahihain Bukhari dan Muslim dan yang lainnya ataupun juga dalam kitab-kitab Islam al-mutaaddidah yang bermacam-macam yang masyhur yang terkenal dengan sanad-sanadnya yang sahih dan hasan maka tidak mungkin untuk menolaknya so, ya karena sudah mutawatir dan masyhur terkenal hadis-hadis mengenai keberadaan adanya surga ya tidak mungkin orang menolaknya Sekali lagi dalam Al-Qur'an jelas tadi, kemudian hadisnya juga mutawatir, sanadnya yang lainnya ya. Allah alam bisawab. Kemudian juga dalam hadis dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, maaf, dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli ingda sidratil muntaha pada waktu yang lain yaitu di sidratul muntaha Sidratul Muntaha di mana, Pak? Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Di langit ketujuh, Sidratul Muntaha ini sebuah pohon yang uh, apabila kata Rasulullah SAW dalam hadis orang mau mengintari uh, apa namanya bayangannya atau uh, luasnya apa namanya cabang-cabangnya atau daun-daunnya maka itu 100 tahun perjalanan dengan kuda yang cepat 100 tahun perjalanan untuk mengintarinya. Jadi saking luasnya dan daun-daunnya seperti kuping gajah dalam sebuah riwayat ya. Kemudian buah-buahnya seperti eh, apa namanya? Eh, kendi-kendi yang besar Allah alam sebuah hadis sebutkan dan sana di setiap uh, ranting itu terdapat para malaikat sudah termuntah pohon yang besar maka di pohon itulah terpancar empat uh, mata sumber air surga empat terpancar di, di, di apa di, di bawah pohon itu oh, pohon sudah termuntah itu pohon yang besar ya yang di atas langit ketujuh nah Rasulullah SAW sampai ke sudah Muntaha langit ketujuh maka di dekat sudah Muntaha itu ada surga namanya Indaha Jannatul Ma'wa dan di dekatnya itu ada surga Ma'wa tempat tinggal ya maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim ya Rasul sallallahu alaihi langsung melihatnya, langsung masuk ke dalam surga Ma'wa dan beliau mengatakan ya, kemudian Jibril membawa aku sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tersebut diliputi warna-warni yang aku tidak ketahui apa itu sebenarnya. Jadi berwarna-warni daunnya ya. Kemudian aku masuk ke dalam surga, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Setibanya di sana aku dapatkan surga itu berubah apa berupa kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Jadi Rasulullah SAW masuk ke ke surga Ma'wa, aku dapati di sana terdapat kubah-kubah dari mutiara. Kemudian tanahnya dari minyak kasturi. Nah ini ya, ini di mana dalil menunjukkan surga itu sudah sudah ada. Kemudian juga dalam hadis uh, Muslim dan Sunan dan Musnad di mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Allah menciptakan surga dan neraka Allah mengutus Jibril ke surga seraya berkata pergi dan lihatlah keadaan surga dan seluruh fasilitas yang aku sediakan untuk penghuninya Jibril pergi dan melaksanakan tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Demi keagunganmu, tidak ada yang mendengar tentang surga tersebut melainkan pasti ingin memasukinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci hawa nafsu. Ya, wa huffatil jannah bil makari dalam hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak enak yang yang dibenci oleh hawa nafsu. Allah berkata lagi kepada Jibril alaihissalam, "Pergi dan lihatlah surga dan segala yang hal yang disiapkan di sana bagi penghuninya." Malaikat Jibril pergi ya, pergi kemudian melihat surga, kemudian kembali kepada Allah seraya berkata, "Demi keagunganmu, aku khawatir jangan-jangan tidak ada yang bisa masuk surga." Kata Jibril alaihissalam, aku khawatir jangan-jangan tidak ada yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci hawa nafsu. Nah ini apa istimbat Pak? Apa kesimpulan dari dalil ini? Ya hadis sahih dari riwayat Imam Muslim bahwasanya surga sudah ada. Ini kan kata-kata ketika Allah menciptakan surga dan neraka sudah. Sudah Allah ciptakan, ya. Jadi sekali lagi ini keyakinan yang harus dipegang oleh harus sudah wal jamaah. Surga itu sudah sudah ada dan tersedia. Seluruh kenikmatannya sudah ada, sudah dihias oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ada di isi, yang apa isi yang ada di dalamnya, sungai-sungai yang mengalir, kemudian pepohonan yang rindang, kemudian eh, istana-istana uh, yang dari emas yang menjulang tinggi, ya kemudian pakaian-pakaian yang indah dari sutra dari di surga, semua sudah ada. Ya, sudah ada. Kemudian bidadari-bidadari yang cantik yang Allah ciptakan langsung ya bagaikan susu yang ada dalam gelas eh, yang dalam botol tidak pernah tersentuh kesuciannya tetap murni abadi dia dari dalam surga sudah Allah ciptakan sekarang nah kemudian juga yang dalil yang menunjukkan surga sudah ada adalah perkataan Imam Bukhari juga dalam uh, eh, sahihain dalam bukunya yaitu sahih Al-Bukhari maka beliau membuat bab dalam hadis dalam bukunya itu bab hadis-hadis yang berkenaan tentang gambaran surga dan bahwa surga itu telah tercipta. Nah ini kita mengikuti akidah Imam Bukhari. Imam Bukhari e, meyakini surga sudah ada, maka beliau meletakkan sebuah bab di dalam bukunya Sahih Sahih Bukhari, Sahihul Jami ya. Ya, dan mengatakan bab itu hadis-hadis yang berkenaan dengan gambaran surga tentang gambaran surga dan bahwa surga itu telah tercipta. Nah ini. Ini berarti kesimpulannya ya, Imam Bukhari meyakini surga itu sudah ada. Beliau apa eh, di dalam bukunya itu disebutkan hadis-hadis yang tadi ya tentang adanya surga. Allah alam eh, bisawab ya ini tentang mukadimah di mana kita harus uh, meyakini ya tentang keberadaan surga kemudian uh, apa namanya tentang isi-isi yang ada di dalamnya itu sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian dalam hadis yang sahih juga dalam riwayat sebutkan dalam hadis uh, Sunan ya. Di sini bahwasanya ada seorang perempuan yang ditinggal meni uh, ditinggal meninggal dunia ya, ditinggal mati atau meninggal dunia oleh anaknya ketika fisabilillah. Kemudian anaknya itu apa ibunya itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Apakah anakku itu di surga apakah di tempat yang lain ya apabila anakku di surga aku akan gembira aku bahagia apabila anakku berada di tempat yang lain maksud di neraka maka aku akan menangis selama maka Rasulullah SAW mengatakan habilti jannatu wahidatun hia. ya apakah kamu menyangka surga itu hanya satu ya satu saja surga itu innaha jinanun kathiratun wa innahu fil firdausil a'la sesungguhnya surga itu sangat banyak sekali tingkatannya dalam hadis yang lain surga itu 100 tingkat 100 tingkat surga dan sungguhnya anakmu itu dia berada di surga firdaus yang paling tinggi nah berarti ini menunjukkan apa surga sudah ada tadi perempuan itu mengatakan ya eh, tolong kabarkan tentang keadaan anak saya setelah meninggal dunia apakah dia di surga apakah di tempat yang lain maka Rasul mengatakan habil di jannah apa kamu menyangka bahwasanya surga itu satu saja ya satu saja surga itu sungguhnya surga itu adalah jinan yaitu surga itu sangat banyak sekali sampai 100 tingkat dan anakmu itu berada di surga yang paling tinggi itu surga apa surga apa firdausil a'la ini surga yang paling tinggi dan paling tengah yang langit-langitnya adalah arsy rahman surga tu firdaus. Maka kalau minta Pak dalam doa, Allahumma ini as'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma ini as'aluka jannatal firdausil a'la. Tiga kali. Minta. Jadi jangan ya, apa yang penting surga yang bawah juga surga. Enggak, kalau orang beriman itu pasti fastabiqul khairat. Kata Allah kan kata berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tidak ada mencukupkan yang yang rendah. Ya, itu tentang hadis-hadis di mana uh, bahwasanya surga itu sudah ada, sudah diciptakan, sudah disiapkan intinya. Ini harus diyakini oleh alusunah oleh jamaah. Bisa-bisa kalau kita salah memahami keyakinan kita rusak, tidak sesuai dengan alusunah oleh jamaah, tidak sesuai dengan para sahabat, maka meskipun kita beramal sebanyak apapun, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah keyakinan. Penting dalam masalah keyakinan. Nah intinya yang kita akan bahas insya Allah surga ini ya al jannah merupakan balasan yang agung ya dan pahala yang besar yang alim ya yang akbar yang disediakan oleh Allah bagi para kekasihnya dan orang-orang yang patuh kepadanya Surga adalah tempat kenikmatan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Makanya ini puncak kenikmatan, Pak. Ingat, surga tempat yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun. Kesuciannya tidak tercemari oleh apapun juga. Seluruh gambaran tentang surga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu akan membuat akal pikiran tercengang takjub kaget tak mampu melukiskannya tak mampu menggambarkannya surga itu pak karena saking indahnya saking luar biasanya di puncak ya eh, keindahan kenikmatan jadi di luar akal kita kita kalau membayangi begitu itu di atasnya lagi di atasnya lagi nggak mungkin kita ter, apa mencapai tentang keindahan surga karena untuk menggambarkan keagungan surga dan kenikmatan surga, akal tidak akan mampu untuk mencerna dan menguasainya. Maka dikatakan jannah, saya katakan. Kenapa dikatakan jannah? Karena nggak bisa terjangkau oleh akal, oleh panca indera, tersembunyi. Allah sembunyikan itu untuk hamba-hamba yang bertakwa nanti. Maka ya eh, dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala ini hadis qudsi ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman u'idtu ya li ibadi as solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar rawahu al-bukhari Aku siapkan ya aku sediakan aku siapkan bagi hamba-hambaku yang solih di surga nanti hamba-hambaku yang soleh di surga nanti segala sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dibayangkan dalam hati manusia kemudian Rasulullah SAW yaqra bersabda bacalah ikrau bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 17 kalau ingin tahu kata Rasulullah SAW fala تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata ini maksudnya langsung Rasulullah ya setelah bersabda tadi hadis kursi kemudian membaca firman Allah ini jadi seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat di surga yang menyedapkan pandangan mata ya Allah sembunyikan kan malah ainun ra'at tidak pernah terlihat oleh mata kalau bapak pernah ke Eropa kalau bapak pernah ke Amerika atau kemana melihat pemandangan indah itu nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apa itu belum sebanding dengan tanah atau sejengkal di surga kalau melihat pemandangan yang indah di Jepang pemandangan indah di Inggris Spanyol ya pak gunung yang hijau bunganya yang itu nggak ada apa-apanya sejengkal pun di surga nggak ada apa-apanya dunia itu ya nggak ada nilainya maka dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah oleh seseorang yaitu dengan pakaian sutra yang sangat indah oleh seseorang sutra yang sangat indah maka orang-orang takjub melihat pakaian itu maka Rasul mengatakan ah, kata Rasulullah bahwasanya sapu tangannya saat bin Mu'ad ah, atau Sa'ad bin Ubadah saya lupa pokoknya yang meninggal di Fisabilah di perang Uhud sapu tangannya Sa'ad itu lebih baik daripada ini katanya sapu tangannya saja ini mengatakan apa menunjukkan batas rendahnya itu pakaian yang mewah di zaman itu pakaian dari sutra dan mewah maka oleh Rasulullah di, eh, dibuang maka itu karena eh, kaum muslimin tidak boleh pakai sutra jadi sapu tangannya saja itu lebih baik daripada pakaian-pakaian yang mewah di dunia. Sapu tangan apalagi pakaiannya. Dan nanti kita sebutkan di sini pakaian surga itu dari mana? Dari apa? Pakaian surga itu langsung diciptakan dari buah yang di surga. Dari dari dari sebuah pohon, maaf, sebuah pohon dan itu memang buah. Jadi pohon mengeluarkan buah, di dalam buah itu kemudian mengeluarkan pakaian, langsung diciptakan, tidak dijahit, tidak ada kainnya. Jadi pakaian surga langsung diciptakan dari pohon-pohon surga. Dan sangat indah sekali ya dari sutra yang halus, dari sutra yang tebal dalam eh, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sutra itu untuk pendekatan saja, tidak seperti sutra yang di dunia. Ya, sangat uh, indah dan sangat uh, apa namanya bagus sekali ya. Jadi intinya keagungan keagungan kenikmatan surga akan tampak jelas pak ketika dibandingkan dengan kesenangan dunia ini akan tampak jelas kalau dibandingkan dengan kesenangan dunia pak contohnya tadi pakaian kemudian dengan sapu tangan di surga ya, ya. kesenangan dunia di hadapan kenikmatan akhirat sangatlah kecil ya kalau dibandingkan kesenangan dunia di hadapan kenikmatan akhirat di surga sangat kecil nggak ada apa-apanya tidak ada nilainya sama sekali kenikmatan dunia ya tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga dalam hadis Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mawdi'u sutin fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis Bukhari. Ya, mawdi'u sutin, tempat cambuk di surga. Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi cambuk itu biasanya ada isinya, Pak. Ada sarungnya. Para sahabat dulu. Maka sarungnya saja atau tempat cambuknya surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tempat cambuk yang ada di, di, di surga apalagi cambuknya, ya apalagi misalkan kendaraannya, apalagi bajunya, wah nggak kebayang. Tempat cam ini menunjukkan ya yang rendah, yang rendah di, di di surga itu, ya yang rendah di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana nanti rumahnya, bagaimana kendaraannya, bagaimana uh, kebunnya, bagaimana istrinya dan yang lainnya ya, ya ini baca berarti rendahnya ingat arti ingat pak rendahnya nilai dunia ibu-ibu rendahnya nilai dunia nggak ada apa-apa dunia kalian itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ya kenikmatan dunia itu diibaratkan seperti seseorang yang mencelupkan jarinya di lautan maka angkatlah jari kalian maka lihatlah maka lihatlah di jari yang apa yang kembali dari jari itu air yang kembali ke lautan itulah kenikmatan dunia seluruhnya bukan milik kita dan lautan itu adalah kenikmatan akhirat itu surga apakah bisa dinilai Pak tidak ada apa-apanya jadi kenikmatan dunia semuanya itu bukan milik kita aja yang bukan kita rasakan Pak bukan semua orang presiden semua di mana-mana seluruh dunia Kenikmatan itu hanya hanya sebatas seperti orang mencelupkan jarinya di lautan yang luas samudra diangkat maka air yang kembali itulah dunia seluruhnya. Nah, maka sungguhlah orang itu sungguh jahil ya, sungguh bodoh orang yang hanya memintingkan kenikmatan sementara dan tidak apa-apanya mengorbankan kenikmatan yang panjang abadi dan itu kenikmatan yang sangat besar tidak ada uh, batasnya maka itu seorang yang jahil maka siapa orang yang pintar kata Rasulullah orang yang uh, apa adkia adalah orang-orang yang dia menyiapkan bekal untuk uh, setelah kematian yaitu untuk meraih kehidupan yang abadi ya jangan sampai kita korbankan kehidupan yang panjang abadi dengan kehidupan yang sangat singkat ini Pak ingat itulah dunia bagikan uh, hanya setetes air yang dicelupkan di lautan penuh yang samudra yang luas ya. Nah, jadi ah, oleh karena itu adalah merupakan keberuntungan dan kebahagiaan yang besar serta keselamatan yang dia tara jika seseorang mendapat keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke surga. Inilah keberuntungan besar, Pak diselamatkan dari neraka ini keberuntungan besar dimasukkan ke dalam surga diselamatkan dari neraka inilah keberuntungan yang sebenarnya kenikmatan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Ibu-ibu ingat, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati ad dan apa? Eh, mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim dan keridhaan Allah adalah lebih besar itu adalah keberuntungan yang besar ya nah ini eh, orang yang masuk surga itu mendapat keberuntungan yang sangat besar dan agung tetapi ada yang lebih agung dari surga adalah keridhaan Allah maka Allah mengatakan waridwanum waridwanum minallahi akbar dan ridho Allah adalah lebih besar tapi ada yang lebih besar dari ridho Allah yaitu adalah kenikmatan yang sangat tinggi dan puncaknya kenikmatan Pak yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang di atas kenikmatan. Jadi nanti ketika masuk surga, kenikmatan surga itu ya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kenikmatan yang paling puncak adalah melihat Allah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." khalidina fiha wa dzalikal fawzul fawzul azim barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya niscaya Allah masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar jadi intilah intinya orang-orang yang masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan yang paling besar. Makanya setiap waktu, setiap hari kita dipanggil lima kali untuk menjadi orang-orang beruntung ini, Pak. Hayyal shalah, hayyal falah. Ya. Ya, marilah kita sholat, marilah kita apa? Uh, hai, hayy hayy al falah, marilah kita sholat, marilah kita menggapai kemenangan dan keberuntungan itu dengan sholat ya maka surga tidak bisa diraih ya sebabnya itu kecuali dengan yaitu sholat diantaranya karena dalam sebuah hadis yang panjang dalam hadis muslim sesudah Allah subhanahu wa taala memutuskan orang-orang masuk surga dan masuk neraka kemudian dalam waktu tertentu kemudian Allah subhanahu wa taala menyuruh para malaikat supaya mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka orang muslim yang ada dalam neraka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia yang bertauhid kemudian apa tandanya padahal mereka sudah gosong sudah hangus di neraka itu dalam sebuah hadis maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk neraka itu yang bertauhid yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia yaitu dari bisa terlihat yakni bekas sujudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mereka yang masuk neraka, kaum muslimin yang bertauhid, mengharamkan bekas sujudnya, wajah mereka, kening mereka itu diharamkan apa? hangus ya, terbakar oleh neraka. Maka Allah haramkan ya e, kepada neraka supaya tidak membakar bagian keningnya atau bagian tempat sujudnya itu kepalanya. Maka ya tandanya nanti orang-orang yang masuk neraka itu bisa diambil oleh malaikat yaitu dari bekas sujudnya mereka sholat ketika di dunia kata para ulama orang-orang yang nggak sholat maka tidak ada harapan mereka untuk masuk ke dalam surga mana dalilnya dalam surah al-mudathir ya yaitu ayat sekitar ayat 40-an ya saya lupa masalah salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin maka bertanya orang-orang, mengapa kamu masuk ke dalam neraka nak sakor? Maka mereka yang di neraka menjawab, sungguh kami dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Maka orang-orang tidak sholat, maka tidak ada bagian mereka eh, dengan surga. Tidak ada bagian mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi itulah uh, kenikmatan surga ya. Kemudian di sini orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang akan menggapai kebahagiaan yang sempurna yaitu di kalangan orang beriman tidak ada bandingan ketika mereka diantar ke surga naim surga kenikmatan ada surga firdaus ada surga ma'wa ada surga naim itu nama surga dan mereka ketika masuk ke surga itu berkelompok-kelompok dalam keadaan terhormat dan dimuliakan jadi mereka nanti masuk surga itu Pak kita insyaallah masuk itu berkelompok-kelompok rombongan-rombongan. Ketika mereka sampai di depan surga, dibukakanlah pintu-pintunya dan disambut oleh para malaikat yang mulia dengan sambutan yang hangat selamat datang. Setelah sebelumnya mereka mengalami rasa bingung dan duka cita dan setelah mereka menyaksikan segala kekacauan pada hari kiamat. Jadi mereka nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu surga secara rombongan-rombongan, kelompok-kelompok. Dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan, kelompok berkelompok. Ya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, ke pintu surga, maaf, Pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah penjaga-penjaganya, "Salamun alaikum." Nah, ini, "Salamun alaikum." Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, keselamatan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kalian. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin ya berbahagilah, berbahagialah kamu maka masuklah surga masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya nah jadi ucapan assalamualaikum ini ucapan salam penduduk surga masya rahmatnya Allah ya salamnya penduduk surga sudah Allah turunkan kepada kaum muslimin pak umat Islam Assalamualaikum. Nanti para malaikat begitu menyambut orang-orang ahlu surga di pintu surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum salam-salam nanti ya para malaikat masuk ke dalam surga atau orang-orang surga masuk ke dalam surga maaf kemudian para malaikat menyambut dan mengucapkan salam dan penduduk surga Pak sebelum masuk ke dalam surga ya mereka tidak bisa membuka pintu surga tetapi terlebih dahulu dibuka oleh sang pemberi syafaat yang diberikan makom mahmud dan makom tertinggi siapa mereka siapa dia Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa kalau ditanya orang yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya siapakah umat yang pertama kali masuk ke surga yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya di antara umat Nabi Muhammad siapa yang pertama kali masuk surga? Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapakah di kalangan umatnya ya, kaumnya eh, umatnya yang masuk selain Abu Bakar? Yaitu orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ya. Jadi orang yang akan pertama kali mengetuk pintu surga, nanti penduduk surga tidak bisa masuk nyelonong langsung, Pak. Minta dibukakan nggak bisa. Tapi ini atas syafaatul uzma. Ini syafaat uzma yang khusus buat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu kan ada yang khusus bagi nabi, ada yang uh, buat yang lainnya juga bisa. Yang khusus bagi nabi adalah ketika di padang mahsyar dan ketika membuka pintu surga. Nanti lihat di sini. Ketika orang-orang eh, mau masuk surga, itu mereka terlebih dahulu minta ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bilang, "Bukan saya." Karena karena kalian di apa kalian di, dikeluarkan dari surga karena aku kata Nabi Adam alaihissalam maka dia pergi ke Nuh bukan aku orangnya maka pergi ke Ibrahim bukan aku orangnya pergi ke Musa alaihissalam bukan aku orangnya pergi ke Isa bukan aku silakan pergi kepada Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Rasul langsung menghadap ke pintu surga ya kemudian dalam sebuah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maka aku di sini mendatangi pintu surga. Ya. Maka dikatakan siapakah engkau? Ya, hadis sebut sini. Wa ana awwalu man yaqra babul jannah dan aku adalah orang yang pertama kali mengit, meng, apa, mengetuk pintu surga kata Rasulullah. Wa ana awwalu syafi' fil jannah dan aku orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Ya Rasul nanti akan mengetuk pertama kali pintu surga. Ya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nahnu al-akharuna wal awwaluna yaumul yaumul qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah kami umat Islam adalah yang paling terakhir di dunia akan tetapi paling awal di hari akhirat pada hari kiamat dan kami adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengetuk pintu pertama kali, kemudian diizinkan untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis yang sahih sini, hadis Muslim dari riwayat Hudzaifah al Yaman al Yamani dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia maka orang-orang beriman berdiri sehingga didekatkan surga kepada mereka. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, "Hai bapak kami, mohonlah agar surga dibukakan untuk kami." Nabi Adam AS menjawab, "Tidaklah kamu semua dikeluarkan dari surga ini melainkan karena kesalahan bapak kamu yaitu aku. Aku tidak berhak untuk itu." Kemudian hadis ini sangat panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim panjang sekali sampai ke Adam, ke saya sebutkan tadi ke Nuh. Kemudian masing-masing nabi menolak ya dan akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun diizinkan untuk mengabulkan permohonan mereka ya dan Rasul langsung maju dan membuka pintu surga Insya Allah ya ini Nabi kita adalah Sayyidul Mursalin yang pertama kali mengutuk pintu surga yang akan beri syafaat nanti di, di surga kemudian bahwasanya orang-orang yang Eh, akan masuk surga itu sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu Pak. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga itu sebelumnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jembatan namanya al qintarah atau qantarah atau qintarah dalam sebuah hadis yaitu sebuah tempat antara surga dan neraka. Setelah mereka melewati jembatan Sirat ya nanti akan di sana terjadi kisos antara kaum muslimin dibersihkan terlebih dahulu yang pernah mendolimi saudaranya nanti dibersihkan di jembatan namanya Qintarah kita sebutkan di sini setelah orang-orang beriman melewati jembatan sirat mereka dihentikan di atas jembatan di atas jembatan antara surga dan neraka untuk dibersihkan yaitu dengan diberi kesempatan untuk mengambil haknya masing-masing bila terjadi di antara mereka kezoliman-kezoliman waktu di dunia yang pernah mencaci maki, yang pernah menampar, memukul pada orang muslim. Ya, sehingga ketika mereka masuk surga, mereka sudah dalam keadaan suci bersih dan baik-baik semua hatinya. Tidak ada sangkut paut kezoliman antara satu sama lain dan tidak ada tuntut menuntut di antara mereka. Berkata Imam Bukhari, Beliau meriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam uh, bukunya Sahihain dari Jarur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang beriman diselamatkan dari neraka. Kemudian mereka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Nah, ini namanya al-qintarah dalam hadis. Masing-masing mereka diberi kesempatan untuk mengambil hak dari yang lain bila apa pernah terjadi kezaliman-kezaliman waktu di dunia. Sehingga ketika mereka sudah selesai dari pensucian ya eh, atau dari kisos maka mereka diizinkan masuk ke surga demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya sesungguhnya salah seorang dari mereka orang-orang beriman yang masuk surga lebih mengenal tempat tinggalnya di surga ketimbang tempat tinggalnya waktu di dunia ini hadis riwayat Imam Bukhari jadi nanti sebelum ahli surga masuk ke dalam surga Pak, setelah melewati jembatan Sirat dan selamat, akhirnya ditahan namanya di tempat sebuah al-qintarah yaitu sebuah tempat berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam wasitiyah yaitu qintarah itu adalah sebuah tempat untuk mengambil kisos satu sama lain antara kaum muslimin yang pernah mendolimi saudaranya. Qintarah itu kata Syekh Fauzan rahimahullah taala uh, taala adalah sebuah tempat atau sebuah jembatan yang tinggi ya ada berbagai pendapat dan mengatakan sebuah bangunan yang tinggi ya di di, di apa di akhir jembatan Sirat itu adalah kintorah mengambil kisos ya eh, satu sama lain yang pernah mendolimi saudaranya nah nanti sudah selesai tidak ada kezuliman ya tidak ada eh, apa namanya eh, yang pernah berbuat ya zalim atau berbuat dosa kepada saudaranya maka dibersihkan di sana sampai sudah bersih semuanya ya maka diizinkan untuk masuk surga nah bahwasanya orang-orang yang beriman yang masuk surga itu lebih mengenal tempat tinggal mereka di surga ketimbang tempat tinggalnya di dunia masya Allah nanti ini siapa yang beritahu Allah beri ilham langsung beri ilham oleh Allah di tempat tinggal kita itu begitu masuk surga sudah ditunjukkan tidak akan salah masing-masing sudah ada seperti halnya kita pergi ke tempat tinggal kita di sekarang di sini di flat ya sudah tahu nomornya, tidak ada kuncinya, nggak akan salah. Di surga itu lebih akan mengenal seperti rumah kita di dunia. Gangnya, apanya, masya Allah, akan lebih mengenal Pak. Allah sediakan. Dan nah, kadang orang lupa Pak, membangun rumah di surga itu amalnya itu mudah, tapi orang sangat eh, lalai, apa jarang melakukannya. Kita di dunia kan bersikeras untuk membangun rumah yang megah, yang mewah kita kerja keras puluhan tahun demi membangun rumah di di di, di Indonesia. Tapi begitu nanti ditinggalin tiga tiga tahun lima tahun sudah diambil karena lama di sini kan pas pulang tinggal sedikit uh, jatah kita naudzubillah di rumah yang mewah itu yang kita perjuangkan bertahun-tahun cuma di tempat tinggal hanya berapa tahun tinggalkan ini diwarisi tapi ini tempat tinggal di surga kita itu tidak butuh tenaga yang banyak tidak butuh waktu yang banyak, tapi mudah, tapi lalai. Apa Pak? Pertama, rajin membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dalam sebuah hadis barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan rumah di surga. Tidak butuh waktu lima menit. Nah, ini yang dilupakan. Kadang kok kita eh, memikirkan rumah di dunia yang megah, tapi rumah di surga kita lupa. Amalnya ringan tapi berat bagi orang-orang yang lalai. Diringankan bagi orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hadisnya sahih. Ashabus Sunan tapi hadisnya sahih. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, kapan saja, mau malam, Ibu amalkan ini. Allah akan beri rumah di surga. Siapa yang nggak mau rumah di surga? 10 kali Pak baca Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. Banyak 4 ayat. Kemudian barang siapa yang menjaga sholat sunnah selain sholat wajib sehari semalam 12 rokaat maka Allah akan bangunkan dia di surga, membangunkan rumah di surga. Mudah. Barang siapa sholat apa ini? Sholat duha, Sholat rawatiba dua rokaat sebelum subuh, empat rokaat sebelum duhur, dua rokaat setelah duhur, dua rokaat setelah maghrib, dua rokaat setelah isya, 12 rokaat Barang siapa menjaga sholat rawatib ini Continue istimrar. Ibu ingat Allah bangunkan rumah di surga. Barang siapa yang dia meninggalkan perdebatan jidal meskipun benar maka Allah sediakan surga eh, rumah di surga di pinggirannya tapi barang siapa yang akhlaknya bagus Allah sediakan rumah di tengah-tengah surga nah orang meninggalkan jidal ya, debat meskipun benar meskipun benar ya benar tinggalkan pak ya kalau memang untuk untuk kebaikan tapi kalau untuk jidal jidalnya apa debat usir ya nggak karuan tinggalkan jangan di ya, Allah sediakan surga di rumah maaf rumah di pinggiran surga dalam hadis ini kemudian barang siapa yang membangun masjid meskipun kecil seperti sangkar burung maka Allah bangunkan rumah di surga maka kalau ada bantuan untuk bangun masjid berlomba-lomba Pak. Meskipun hanya menyumbang berapa ribu, tapi Allah melihat bukan nilainya, tapi adalah niatnya yang ikhlas. Kalau niatnya tidak ikhlas meskipun bangun satu masjid tapi niatnya ria nggak ada apa-apanya tapi niatnya ikhlas karena hanya seribu rupiah atau karena satu real karena ikhlas ya Allah saya punya hanya ini saja maka Allah bangunkan rumah di surga berlipat-lipat nah begitu jadi banyak amalan yang dilupakan ya eh, ketika orang apa namanya eh, membangun eh, apa, tidak ada keinginan untuk membangun rumah di, di surga padahal e, sangat mudah amalannya tapi dilalaikan oleh kebanyakan manusia nah, iya, jadi orang-orang yang masuk surga itu sangat mengenal pak tempat tinggalnya seperti halnya dia uh, mengenal tempat tinggal di dunia bahkan lebih mengenal ya wallahualam alam Ya, sampai di sini mungkin uh, kita cukupkan tentang mengenai masalah sifatul jannah, ya sifatnya surga. Ya. Mungkin ada ditanyakan. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam uh, eh, bissawab. ada Iya. Iya. Jadi uh, al-jidal mujadalah atau munadharah dalam bahasa Arabnya bukan berarti e, dilarang secara mutlak yang dilarang mutlak itu adalah debat usir bahasa kita yang debat itu ya tidak dengan dalil dengan, landasan dan masing-masing dengan ta'assub fanatik kemudian dengan saling menjelekan saling menjatuhkan intinya dia bukan melihat kebenaran tapi supaya orang ikut dia dan dia nggak mau ikut orang itu bukan makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah kalau mau diajak berdebat dia memberi rambu-rambu terlebih dahulu ya dan dia mengatakan jika kebenaran itu ada di pihak aku maka kamu harus ridho ya mengikuti uh, apa yang ada yang kebenaran dalam diriku jika jika kebenaran itu ada dalam kamu maka aku akan ridho mengikuti kamu jadi dilihatnya kebenarannya dalilnya bukan orangnya Kemudian Imam Syafi'i mengatakan jika aku mau berdebat, aku seandainya jika seandainya kebenaran itu ya e, berada di lidah e, lawan debatnya. Jadi nggak berharap dia yang paling benar tidak. Karena sebelum berdebat, sebelum e, apa berdebat dia berharap supaya kebenaran itu jatuh di lawan debatnya. Saking saling e, saking tawadunya. Jadi kita mencari kebenaran dan juga kita melihat orang yang diajak debatnya itu bukan orang yang taksub fanatik oh, dengan pendiriannya oh, apa apa namanya dengan memegang eh, tradisi dan lainnya kalau dia mau cari kebenaran kita ajak dialog dengan namanya dengan uh, kaulan uh, eh, sadida dengan perkataan yang bagus ya dengan, dengan sopan dengan dalil yang ilmiah dan yang lainnya itu boleh tapi kalau debat yang enggak ada ujungnya juga hawa nafsu udah marah di dalam udah tinggalkan ya nggak ada bedanya itu ya itu yang dilarang tapi kalau untuk bukan debat tapi dialog ya untuk mencari kebenaran itu dibolehkan. Para sahabat berdialog dengan orang-orang Nasrani, Rasulullah berdialog dengan orang Yahudi ya untuk mencari kebenaran untuk apa eh, mengambil kebenaran eh, apa namanya bukan menarik mereka kepada kebenaran eh, supaya mereka dapat hidayah. Ya. Jadi para sahabat para tabi juga Imam Ahmad juga ya mau berdebat dengan orang Mu'tazilah ya dan yang lainnya wallahu alam eh, bisawab. Ya. Silakan ada yang kurang paham untuk kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab.